Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat santri ma'hal dan mubarak rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arba'in An-Nawawiyah Ya, dalam kesempatan sore hari ini kita sampai pada hadis yang ke-22 yaitu hadis dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anak rajulan ada seorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ini eh, eh, Tolong sampaikan kepadaku Apa pendapatmu Insyaallah itu memang berarti Jika aku mengerjakan sholat yang wajib wasum Ramadana Dan aku berpuasa di bulan Ramadan Wa ahlaltu al-halala Dan aku menghalalkan yang halal Wa haram haramtul haram Dan aku haramkan yang haram Walam azid ala dhalika Dan aku tidak tambahi lebih dari hal itu sedikit pun adkhulul jannata apakah aku berhak masuk surga qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am iya Oh musliman hadis ini diriwayatkan oleh Muslim berkenaan dengan sahabat yang memberikan hadis Jabir bin Abdullah ya, beliau adalah Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram beliau sahabat dan ayahnya juga sahabat. Maka dari itu sahabat Nabi, Abdullahnya itu juga sahabat Nabi. Beliau eh, sahabat Jabir ini mengikuti Bayatul Aqobah yang kedua bersama bapaknya dan mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 19 kali peperangan sebagaimana yang diceritakan sendiri namun beliau tidak mengikuti karena satu dan lain hal perang Badar dan perang Uhud. Dan sahabat Jabir ini adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Uh, dan dia ini adalah di antara uh, dia adalah di antara sahabat yang konsentrasi untuk mengajar di Masjid Nabawi dan beliau juga umur yang panjang beliau meninggal dunia di kota Madinah tahun 74 Hijriah dan dia berwasiat dia berpesan agar jenazahnya tidak disolati oleh Gubernur Madinah ketika itu al hajjad Ibn Yusuf Al-Thaqafi seorang penguasa yang zalim dia pesan kita ingin kalau Hajat Ibn Yusuf kopi itu mensolati jenazahnya lakin aku syahidah jenazah tahu sehingga eh, Hajat Ibn Yusuf ini cuma ya, layak saja namun tidak mensolati jenazah beliau Nah apa yang dimaksud dengan aku menghalalkan yang halal Artinya aku melakukan yang halal, yang mubah dengan keyakinan kalau itu halal. Dan mengharamkan yang haram artinya menjaga hal yang haram karena meyakini haramnya hal tersebut. Nah, tentang siapakah orang yang bertanya kepada Nabi dalam hal ini, maka di di riwayat Muslim yang lain disebutkan dan ditegaskan bahasanya si penanya adalah seorang sahabat bernama An-Nu'man ibn Kaufan. Maka di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat namanya Nu'man. Ya, Nu'man ibn Kaufan yang mengatakan jika saya melakukan hal-hal ini ya, rajin sholat lima waktu puasa Ramadan yang ini yang halal adalah hal Ya maka dalam hadis ini sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Qawqal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jika beliau menunaikan sholat fardu yang lima puasa hingga uh, eh, bulan Ramadan meyakini halalnya yang halal dan mengharamkan yang haram dari sisi keyakinan artinya meyakini yang haram adalah haram dan dari sisi amal yaitu meninggalkan yang haram dan tidak punya amal-amal yang lain selain hal tersebut apakah ini bisa jadi tiket untuk masuk surga maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan maka itu sudah sudah bisa jadi tiket untuk masuk surga tentu manakala dilakukan dengan iman dan penuh dan mengharap pahala jika ada yang bertanya di sini kok kenapa tidak disebutkan zakat dan haji? Maka jawaban ulama untuk hal tersebut karena ini sudah termasuk dalam mengharapkan yang haram. Karena tidak bayar zakat hukumnya haram dan tidak haji bagi yang mampu tentu juga hukumnya haram. Eh, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari hadis ini semangat para sahabat untuk mencari ilmu dengan diantara caranya adalah bertanya eh, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diantara sumber penting orang untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya dan tentu orang yang bertanya itu akan lebih semangat untuk menjawab ya, manakala dia sopan santun dan tidak dan eh, berkenaan dengan kemajuan eh, teknologi zaman ini ya, maka di antara sopan santun dalam bertanya ya, jangan bertanya plus minta dalil kalau tanyanya lewat SMS ya. ya, tolong jelaskan berdasarkan dan juga tolong bawakan dalil hadisnya kalau bertanya lewat SMS, lewat WA, kerjaan tersendiri itu cari hadisnya. Ya, ya, maka ya demikian juga Allah alam ya lewat email. Kalau memang ustadznya sanggar atau kemudian mungkin lebih mudah lewat email dia tanyakan hadisnya. Dan kalau lewat sarananya cuma handphone, tanya dalil dan ah, macam-macam. Nah, ini satu hal yang tidak sopan. Tentu satu hal yang tidak sopan. Maka ya maka perlu dilihat ya di sopan satu dalam bertanya sehingga supaya yang ditanya itu semangat untuk menjawab. Ya, maka nanti dilihat mana pertanyaan yang ya, harus langsung pertanyaan yang harus langsung mana pertanyaan yang e, eh, bisa pakai alat komunikasi tidak semuanya pakai alat komunikasi ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung dan kalau pertanyaannya itu menjadi diskusi tanya berjawab bolak balik e, eh, tentu kalau kemudian sampai lima kali SMS nah, ini bukan e, bukan ruangnya SMS itu berarti ruangnya apa ya tak telepon orangnya telepon atau ketemu langsung karena maunya diskusi ini dijawab masih belum cukup mau tanya lagi eh, ini eh, eh, ya, maka kalau kemudian mengkapan berjawab sampai bolak balik ya, itu maunya bukan SMS ya, bukan WA ya, namun ketemu langsung sehingga bisa Eh, dan ini terus kemudian gimana minta pertimbangan kalau dari sisi yang lain dari sisi yang lain ya. oke ini satu hal ya patut untuk diperhatikan demikian juga e, di antara sopan satu dalam masalah bertanya adalah topik pertanyaan atau e, hal yang ditanyakan itu juga dilihat-lihat ya. maka tidak semua topik pertanyaan itu bisa ditanyakan dengan sarana-sarana komunikasi. maka, maka eh, misalnya pertanyaan tentang eh, tidak semuanya bisa lewat SMS atau pakai WA. Pertanyaan yang di mana berjawab itu perlu nanti klarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi lebih lanjut itu tidak cukup lewat SMS. Tidak cukup lewat WA. Ya, minimal lewat telepon. Minimal lewat telepon. Misalnya pertanyaan tentang ya, berdasarkan pengalaman saya jawab orang bertanya pertanyaan tentang masalah eh, ekonomi bikin muamalah tentang masalah bisnis ada kasus bisnis ini demikian demikian demikian Ya, maka data yang diberikan oleh penanya itu tidak mesti sesuai dengan harapan orang yang ditanya, gamblang. Ternyata dia mau ditanya, ini ada sisi apa di sini, ada bagaimanakah hal-hal yang lain. SMS, maka bukan cara yang benar. Bukan cara yang benar. WA bukan cara yang benar. Kemudian demikian juga misalnya pertanyaan berdasarkan pengalaman saya pribadi pertanyaan tentang masalah darah haid ini darah haid apakah bukan banyak wanita bingung tanya maka data yang diberikan di SMS belum tentu selengkap data yang kita inginkan untuk bisa jawab maka minimal telepon minimal telepon sehingga kita bisa tanya lebih lanjut ini keterangan ini gimana yang ini gimana yang ini ini kapan ya, ini keluar darah e, eh, kalau coklat coklatan ini haid atau e, ini darah haid atau bukan kalau cuma tanya gitu e, kita nggak bisa ngasih jawaban kita perlu data ini kapan keluarnya gimana kondisi keluarnya dan seterusnya demikian juga berdasarkan pengalaman maka pertanyaan berkenaan dengan masalah keluarga. Pertanyaan berkenaan dengan masalah keluarga, masalah boleh jadi keadaannya masalah perceraian, sudah jatuh talak ataukah betul Nah, itu idealnya ketemu langsung. Idealnya ketemu langsung. Ya, sehingga kita tahu duduk yang lebih detail. Gimana sih cerita lengkapnya? Ya, gimana cerita lengkapnya? dan di sebagian masalah keluarga itu bukan otoritas ya, otoritas uh, eh, ustadz kiai atau semacam itu otoritasnya otoritas pengadilan ya, maka orang yang ditanya juga nanti oh ternyata setelah lengkapnya demikian ribut uwetan nah, ribut uwet bulat nah, ya. harus jadi hakim kalau uh, kondisinya demikian dan tentu kemudian pertanyaan semacam itu kita cuma bisa jawab jika memang benar seperti itu. Ya. Memang benar seperti itu. Karena datang tahu nanti versi suaminya ternyata beda dengan versi istrinya. ya kemudian maka itu yang patut diperhatikan dengan dengan pertanyaan. Kemudian uh, uh, hadis ini menunjukkan bahwa mengucapkan sholat lima waktu puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram adalah di antara sebab masuk surga. Kemudian di ini menunjukkan manusia itu bertingkat-tingkat dalam iman. Ada manusia yang orientasinya yang menginginkan kedudukan yang tinggi, dan ada ya di antara manusia ada ya orientasinya cuma ingin bertanya tentang amal apa yang menyelamatkannya. Sebagaimana sahabat ini, sahabat ini cuma apa yang bikin saya selamat dari neraka dan masuk surga. Ya orientasinya tidak mudah, muluk-muluk mudah, eh, kedudukan yang tinggi dalam surga. Namun kecepatannya apakah ini sudah bisa jadi tiket masuk surga wahai Nabi? Sudah mudah, apakah ini sudah uh, apa amal apa yang dia menyebabkan saya akan masuk derajat surga yang paling tinggi? Mungkin menunjukkan bahasanya semangat manusia dalam kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang ingin yang kedudukan yang tinggi, ada yang sekedar ingin selamat saja. Maka ini yang eh, diberikan realita yang kita lihat dan ini menunjukkan benarnya keyakinan alusunah tentang iman dan iman itu bertingkat-tingkat. Tentu orang yang obsesinya sepingin suka yang paling tinggi Tak mungkin kita katakan imannya itu Selevel dengan orang yang semangatnya Yang penting saya masuk surga Selamat dari neraka masuk surga Masuk tinggi-tinggi sekali tidak apa-apa Demikian orientasi sebagian orang. Ya, dan tentu tidaklah adil ketika kita katakan dua orang tadi kelas imannya, level imannya sama. Ya, tentu tidak adil. Kita katakan orang yang obsesinya tinggi sama orang yang obsesinya ya, yang penting selama. Maka sungguh tidak adil kalau kita katakan ini level imannya sama. Ya, oleh karena itu maka benarlah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya iman itu bertingkat tingkat itu yang iman itu luar biasa ada orang yang eh, keadaan yang tidak seperti itu Kemudian di sini kita jumpai ada bagi pengajar Eh, pengajar bagi seorang dai mubalik hendaklah memperhatikan kondisi audien. Ya, tidaklah kemudian dia arahkan audien itu dalam bentuk arahan yang sama. Namun dia bapak maka dai dan yang baik, pendidik yang baik itu tidak melalaikan adanya perbedaan kualitas individu antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka kita lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela orang ini atau tidak mengharuskan orang ini untuk menjadi orang yang semangat dalam hal-hal yang sunnah. Namun Nabi mendiamkannya dan Nabi mencukupkan untuk orang ini dengan amal-amal yang fardu saja. Karena itulah yang cocok untuk dirinya. Ya, Nabi cuma iya itu dah bisa jadi tingkat masuk surga. Nabi tidak tidak Eh, ya itu sudah bisa masuk surga namun alangkah lebih baiknya kamu juga harus begini begini begini begini begini begini sehingga punya kedudukan yang mulia dapat eh, eh, uh, level yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu dah. Tidak, Nabi tidak demikian. Nabi cuma, cuma mengiyakan saja. jadi mengiyakan saja. Namun di untuk sahabat-sahabat yang lain ada yang lebih berseni untuk puasa, ada yang lebih berseni untuk ya, lebih berseni rajin puasa, rajin sholat duha. Nah, uh, dan pesan-pesan yang beda-beda. Maka demikianlah pendidik yang baik dan demikian juga orang tua yang baik. Ya, orang tua yang baik itu tidak dan memaksa anaknya semuanya harus ya, ya, terarah pada arah yang sama melihat potensinya masing-masing. Ya, kalau ini potensinya ya, potensinya ngaji dan jadi ustadz ya diarahkan untuk rajin ngaji dan jadi ustadz. Oh ini potensinya jadi usaha ya, ya sudah eh, kali ngaji supaya semangat untuk eh, perhatian dengan halal wal haram namun ya diarahkan untuk jadi pengusaha dan ya dan yang lainnya Demikianlah orang tua yang baik dan pendidik yang baik melihat bagaimana kompetensi anak didiknya, ya, anaknya atau kemudian muridnya, kemudian mengarahkannya dengan mana yang paling cocok, mana yang, mana, mana yang paling pas untuk masing-masing orang. Kemudian di sini sampaikan bahasa pendidik yang baik itu tidak membuat orang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat orang putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi cuma mengiyakan, Nabi tidak kemudian gembosi. Nah, itu derajat rendah sekali. Kamu mentalnya mental rendah, kayak gitu kan. Nah, tidak gembosi orang tersebut. Nabi cuma mengiyakannya. Ya itu sudah bisa jadi sebab untuk masuk surga. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya hak dan yang memiliki otoritas untuk menetapkan halal dan haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku menghalalkan yang halal yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian hadis ini menunjukkan nilai pentingnya amal yang wajib. Bahasanya amal yang wajib adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan dia konsisten dengannya maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmat Allah. Kemudian hadis yang ke-23 dari Abu Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari Abu Malik al Ashari beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atuhu syatul iman." Yeah, kebersihan itu separuh iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi tanpa ada kata-kata keduanya maka samawati wal ardi wa antara langit dan bumi Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti iman, sabar itu adalah api yang panas, cahaya yang panas. Dan Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu ataukah jaksa penuntutmu. Kullu nasi yaghdu dan setiap orang ketika pagi tiba itu ada dua macam orang. Bapak Ibu Nafsahu ada orang yang menyelamatkan dirinya dengan membebaskan dirinya dari kejelekan. Wa dan ada orang yang membinasakan dirinya. Lihatkanlah muslim. Ya, maka berkenaan dengan e, terjemah ya, maka tentu Bapak Iun nafsal ini tidak bisa kita terjemahkan secara literal. Ya, maka setiap orang ketika yang itu ketika pagi tiba ada ya ada dua jenis orang. Bapak Iun nafsal ada orang yang menjual diri. bahaya kalau dalam bahasa Indonesia. Ah, menjual diri itu jadi pelacur nah, ya menjual diri ya. Nah, jadi terjemahkan menjual diri nah, artinya jadi pelacur kalau laki-laki berarti digulung nah. Ya. ya, maka uh, maka saya tadi terjemahkan supaya tidak tabrakan dengan e, tidak kemudian punya makna negatif dari sisi bahasa Indonesia Fabai unamsahu maka dia menyelamatkan dirinya dengan membebaskan dirinya dari keburukan atau dia membinasakan dirinya. Ya, di sini diatkan oleh Muslim. Sahabat Nabi yang membawakan hadis ini adalah Abu Malik Al Haris ibn Asim Al Ashari. Dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sejumlah peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah menjadi ya, panglima perang untuk sebagian pasukan, untuk sebagian syariah. Syariah itu pasukan pecahan dari pasukan besar. atau ada pasukan Hindu, nanti kemudian menjadi ada satu pasukan kirim ke sebelah sana Eh, satu kelompok kirim sebelah sana, pasukan itu masih di sini. Nah, ini namanya saria zamannya saraya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat dia untuk jadi panglima perang di sebagian saria. Dan nanti ini adalah mengetahui kaumnya tentang tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti penaklukan Hisham dan beliau wafat karena sakit karena wabah satu penyakit yang disebut dengan penyakit amwas. Ya, beliau meninggalnya karena sakit yang wabah yang terjadi ketika itu ya, yang terjadi ketika itu. Ya pelajaran yang bisa kita petik atau kandungan dari uh, hadis ini yang pertama menunjukkan keutamaan wudhu dalam Islam. Karena wudhu adalah syarat sah sholat. Karena dia syarat sah sholat, yang sholat itu tidak sah tanpa wudhu, maka dia seakan-akan nilainya separuhnya sholat dan di dalam separuh di sini tidak mengharuskan separuhnya itu betul-betul harus hakiki separuh. Ya maka kena dengan uh, eh, atuhur iman maka diperselisihkan apa yang dimaksud dengan iman dalam dalam hadis ini. Ini dan sehingga apa yang dimaksud dengan tuhur dalam hadis ini salah satu pendapat untuk hadis ini salah satu penjelasan ulama untuk hadis ini iman di sini maknanya adalah sholat iman dalam hadis ini maknanya sholat sehingga tuhur di sini maknanya adalah toharah untuk sholat ya, toharah dari hadas untuk sholat Sehingga tadi disampaikan menurut penjelasan ini maka wudhu dan tohar dari hadas itu adalah separuh iman dalam artian separuhnya sholat dalam artian separuhnya sholat kenapa disebut separuhnya sholat karena dia adalah syarat sahnya sholat ya, karena demikian pentingnya e, eh, dan demikian pentingnya toharah dari ada semacam wudhu ya, ya, maka dia diungkapkan dengan sebutan separohnya ya, separohnya sholat sehingga berdasarkan penjelasan ini maka hadis ini dalil bahasanya dalil keyakinan ahlu sunnah bahwasanya amal badan itu bagian dari iman. Artinya Nabi menyebut iman dengan sebutan apa? Eh, Nabi menyebut sholat dengan sebutan iman atau rusak oleh iman. itu separuhnya sholat. Berarti sholat disebut dengan iman untuk menunjukkan bahasanya sholat itu bagian dari iman dan menunjukkan bahasanya amal badan itu bagian dari iman. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya amal itu memiliki bobot pada kiamat sehingga dia bisa berat dan bisa ringan. Oleh karena itu maka disini tadi disebutkan tamlaul bisa memenuhi timbangan, memenuhi timbangan dan memperberat timbangan amal. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan tinggi dan besarnya pahalanya. Diambil dari kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi uang antara langit dan bumi. Besar sekali berarti ganjarannya. Dan hadis ini menunjukkan adanya mizan pada hari kiamat. Tamlaul mizan, memenuhi mizan ya, dan berkenaan dengan mizan dan timbangan pada hari kiamat ada perselisihan di antara para ulama ahli sunnah apakah timbangan pada hari kiamat itu tunggal ataukah berbilang Dan hadis ini di antara dalil ulama sebagian ulama yang mengatakan bahasanya timbangan amal itu tunggal karena disebut tablaul miza dengan bentuk ufo miza bukan mawazin dan mawazi. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah timbangan dan mizan pada hari kiamat itu tunggal ataukah berbeda? Dia mengatakan, ya, memang kita jumpai di banyak ayat Al-Quran, faman sakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan timbangannya Dan untuk jalan. Di hadis kita jumpai bisa dan bentuk mufrad. Maka ini nampaknya uh, ya, nampak pertentangan ya, karena memang keadaan darinya demikian nanti kemudian kesimpulannya berbeda-beda. Ada yang kemudian menyimpulkan mizan itu jumlahnya satu, namun dibentuk dengan jamak sebagaimana dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran menimbang banyaknya yang ditimbang bukan karena timbangannya jumlahnya banyak. Kemudian hadis ini jadikan dalil yang menunjukkan bahasanya yang ditimbang itu adalah amal. Ya, tentang apa yang ditimbang pada hari kiamat, ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahasanya ditimbang itu aman, dan ini dalilnya hadis ini yang ada di Arba'in Nawawiyah. Ada lagi kemudian ulama yang mengatakan yang ditimbang buku catatan amal. Buku catatan amal. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah uangnya. Ya, meskipun baik namun uh, uh, ketika yang ditimbang itu orangnya yang menentukan itu bukan gemuk dan kurusnya, namun kualitas diri orang tersebut. ya, kenapa ada sejumlah pendapat tersebut dan masing-masing punya alasan ya, kenapa karena karena memang dalilnya tidak seragam maka kemudian ada sejumlah pendapat dalam masalah ini ya, dan di antara pendapat yang berusaha mengkompromikan yang ada yang ditimbang itu adalah buku catatannya buku catatan tersebut ringan dan beratnya tergantung amal yang ada di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang itu memiliki berat timbangan di sisi Allah adalah mulia dan tidaknya orang tersebut di sisi Allah. Ini pendapat saya Utsaimin rahimahullah taala di sarah Lum'atul I'tiqad. Pendapat yang dia pilih yang ditimbang itu bukunya. Dan buku itu berat dan ringannya karena karena amal yang tercatat di dalamnya Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa manusia dan manusia yang berat timbangannya di sisi Allah itu adalah menunjukkan mulia dan tidaknya orang tersebut di sisi Allah. Kemudian dalam hadis ini terdapat motivasi untuk memperbanyak sholat karena Nabi katakan bahasanya sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim. Kemudian hadis sini menunjukkan keutamaan sedekah dan anjuran untuk memperbanyak sedekah. Karena Nabi katakan bahasa sedekah itu adalah bukti iman. Nabi katakan sedekah itu adalah bukti iman. Kenapa bisa Nabi jadikan sedekah sebagai tolak ukur iman dan bukti iman? Penjelasannya adalah karena Tentu manusia itu cinta dengan harta dan duit. Tidak normal jika ada manusia yang tidak, suka duit. Ya. Ya, normalnya orang cinta duit. Dan, eh, Nah duit yang kemudian demikian dicintai bahkan bersusah payah untuk mendapatkannya setelah dapat banyak atau diberikan pada orang lain diberikan pada kegiatan sosial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya maka ini tidak mungkin kecuali menunjukkan bahasanya aturan Allah dan Rasulnya lebih dia daripada duitnya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dia daripada duitnya. Perintah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada duitnya. Maka ini menunjukkan iman yang tulus. Kemudian eh, hadis yang bukan keutamaan sabar. Namun sabar menunjukkan bahasa sabar itu susah. Oleh karena itu Nabi katakan sabar itu dia cahaya yang panas, cahaya yang panas. Ya, panas itu mengisyaratkan susahnya sabar. Maka orang sabar itu susah. Ya. Oleh karena itu orang yang sabar itu boleh jadi dadanya susah karena musibah, karena kesusahan yang dialami bukan orang yang plong, orang yang gembira dengan kesusahannya dia alami, dia merasa terbebani, dia merasa berat, dia dada sesak. Nah, namun ya, maka itulah e, itulah beratnya sabar. Namun sabar itu penting, oleh karena itu Nabi sebut dengan cahaya. Maka ini menunjukkan bahasanya jika orang itu tidak punya sabar, dia berada dalam kegelapan. Eh, berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana apa yang harus dia lakukan dan dikala realitanya ketika orang itu tidak sadar dengan masalah hidup yang dia miliki, dia berada dalam kegelapan. Hanya karena dia berada dalam kegelapan, tidak tahu cara untuk melangkah, maka kemudian dia nabrak-nabrak dalam hidup. Nah, boleh jadi sampai mengambil pilihan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena gelap mata matanya gelap karena tidak punya sabar yang bisa menerangi jalannya. Kemudian e, Al-Quran dan tentu termasuk dalam Al-Quran di sini adalah hadis. Karena orang kita akan bisa paham Al-Quran kecuali dengan hadis. Karena hadis adalah penjelas untuk Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah satu ilmu tentang Al-Quran dan hadis satu hal yang sangat penting adalah hidup seorang muslim. Siapa yang mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkannya, maka dia akan jadi pembelanya. Namun siapa yang menelatakannya ya, tidak tidak mau membacanya, mengkajinya, apalagi mengamalkannya, maka dia akan menjadi penuntutnya. Maka inilah e, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan Al-Qur'an ini bisa menjadi kita maknai dengan makna luas, makna bebas yaitu ilmu agama. Maka nah, ini pentingnya, penting dan bahayanya ilmu agama. Siapa yang belajar agama kemudian mengamalkannya, maka dia ilmu tersebut akan membelanya. Namun belajar agama namun ya, tidak bersemangat untuk mengamalkannya, maka ini bahaya. Ya, maka ilmu tersebut akan menjadi penuntunnya. Maka ilmu agama yang kita pelajari statusnya cuma dua ini tidak ada status yang netral. Tidak ada status yang ketiga. Al-Quran itu cuma hujatun laka pembela au alaika atau penuntut. Kalau bahasa pengadilan, kalau tidak jadi pembela maka dia jadi penuntut. Tidak ada yang jadi penonton ah, netral, nonton nonton sidang, tidak ada. Maka nanti di sidang Allah Subhanahu Wa Taala ilmu agama itu kalau tidak jadi pembela menjadi penonton tidak ada yang jadi penonton ya, karena itu maka secara tidak langsung dalam hadis itu terdapat motivasi untuk semangat beramal hmm, semangat untuk beramal dan bukanlah makna hadis ini adalah menggembosi orang untuk belajar ilmu agama oh, gitu aja usah ngasih lah nanti daripada uh, uh, supaya bisa jadi penonton udah tanggung sama aja nah. karena nanti orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu tidak mau tahu itu dianggap tahu dianggap tahu statusnya sama dengan orang yang tahu jika orang itu melakukan kesalahan karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu, maka dia melakukan kesalahan dalam keadaan teranggap sebagai orang yang tahu. Tidak? Ya sebagai orang yang tahu. Bahkan e, sudah dianggap sebagai orang tahu, berdosa sebagaimana orang yang tahu, juga tidak mendapatkan dosa karena tidak belajar ilmu yang wajib. Ya dalam hal ini ilmu yang wajib tersebut bisa bisa dia dapatkan dengan cara bertanya. Ya, kemudian eh, panduan yang lain dari hadis ini dua jenis manusia. Dua jenis manusia. Ada manusia yang menyelamatkan dirinya. Bagaimana kata menyelamatkan dirinya? Tentu dengan amal dengan ilmu dan amal dan ada manusia yang membinasakan dirinya dengan ilmu dan amal karena amal yaitu dia binasa atau karena ilmu dan pemahaman sesat dia binasa Kemudian di berkenaan dengan hadis ini maka e, berkenaan dengan manusia yang beruntung ada istilah mu'tiquha di, di hadis yang dikatakan dia memerdekakan dirinya eh, terjemah latarlaknya dia memerdekakan dirinya hmm. maka memerdekakan dirinya di sini mengisyaratkan bahasanya tanpa amal-amal soleh manusia itu budak manusia itu budak dia baru merdeka setelah dia mengutamakan taat kepada hawa nafsunya. Jika dia belum demikian keadaannya, maka hakikatnya dia adalah budak dan statusnya masih diperbudak. Baru merdeka <clears throat> dengan berbagai macam amal, eh, berbagai macam amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehingga hadis sini menunjukkan merdeka yang hakiki adalah manakala jadi hamba Allah. Dan bukanlah merdeka hakiki orang yang berbuat semaunya dan seenaknya. Dan dianggap itulah merdeka yang hakiki. Nah, itu bukan merdeka yang hakiki. Merdeka yang hakiki adalah mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena realitanya manusia itu pilihannya itu cuma jadi hamba semua. Ya, kalau dia tidak mau jadi hamba Allah, maka dia jadi hamba setan dan hamba nafsu. Kalau dia tidak mau jadi hamba setan dan hamba nafsu, maka pilihannya cuma menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Anonia Ibnu Qayyim mengatakan, "Hawa minar ladzi khuliqa lahu mereka lari dari perbudakan yang mereka itu tercipta untuknya wa bulu birikin nafsi wa syafani ya, sebagai gantinya mereka menjadi budak eh, menjadi budak untuk nafsu dan setan suci, kemudian tahmid, tasbih, sholat, sedekah, sabar, dan menuntut ilmu. Dapat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penutupnya, maka siapa yang penutupnya Nabi memerdekakan dirinya dan siapa yang melakukan kejelekan maka dia membinasakan dirinya anak amal karena amal itu berdasarkan penutupnya dan perkara itu melihat kondisi akhirnya dan bukanlah orang yang cerdas orang yang tidak melihat jauh ke depan Ya, maka eh, hadis ini mengisyaratkan bahasanya amal-amal di atas itulah amal-amal yang menyelamatkan orang dan perbudakan syaitan dan nafsu. Ketika orang itu sibuk dengan toha yang tentu dan berlanjut dengan sholat, kemudian ya, tasbih, berzikir, ya, demikian juga sabar dan sedekah dan ilmu. Maka ini adalah amal-amal yang jika dilaksanakan akan menyelamatkan orangnya dari ya, dari adab Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal di atas itulah orang yang mubiquha menghancurkan dan membinasakan dirinya. Ya demikian uh, ini kita bahas kesempatan sore hari ini dua hadis dari Abu Nawiyah hadis yang ke-22 dan 23 sahabat bin Muhammad wa ala alaihi wasallam dan wa alhamdulillah Seperti ini silahkan jika ada pertanyaan terkait materi yang kita bahas. Ya, antum dulu. satu untuk menasihati seseorang untuk bersih-bersih itu apa untuk bersih-bersih dalil apakah bisa jadi dalil atau syatul iman untuk kebersihan kamar dan lingkungan gitu ya. Sebenarnya yang lebih tepat ya, yang lebih tidak masalah itu berdalil pakai innallaha jamil di perjalanan Ya, Allah itu maha indah dan menyukai kerapian dan keteraturan nampak enak dipandang hal yang enak dipandang satu hal yang Allah cintai. Maka bukan ke situ daripada ke sini. Karena nanti perlu kita kita lihat apa makna iman dalam ayat ini dan apa, -apa makna tubuh dalam eh, atau makna iman dalam hadis ini dan makna tubuh dalam hadis ini ada sejumlah pendapat <clears throat> ya di antaranya tadi adalah maknanya sholat kemudian ada yang maknanya dengan makna Iman itu adalah iman Iman itu adalah iman Sehingga tubuh di situ adalah Membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek Karena orang yang punya iman yang sempurna Itu adalah orang ya. Kenapa dikatakan separuh karena iman itu isinya adalah membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang jelek dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ya, itulah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Ya, maka dengan maka iman di sini dimaknai iman. Kalau tadi kan imannya dimaknai sholat, dan tohur di sini maknanya ya berkenaan dengan masalah membersihkan diri dan hati dari sifat-sifat yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini tentu tidak uh, pas kalau dipakai untuk masalah kebersihan lingkungan. Uh, Alat alam apa ada tafsiran yang lain uh, yang bisa dibawa ke sana? Kalau memang ada, ya bisa maka dengan ala ala menurut salah satu pendapat. Ya, mungkin ada yang bawa Salah yang lain ada nggak? Masalah eh, eh, e, kalau di situ ada berapa makna atau huruf satu lima Ada berapa makna atau huruf satu lima Hah? Coba coba. Ya kalau di sini di, di soalnya Ustaz Yazid Pendapat pertama sebagai ulama menafsirkan sabda beliau tersebut bersuci dalam hadisnya dalam meninggalkan dosa. Sucinya di situ meninggalkan dosa. Maka itu berarti makna yang kedua yang tadi saya sampaikan iman itu eh, iman itu ya iman suci dia adalah suci dari perbuatan jelek dan sifat-sifat buruk. Kemudian pendapat jumhur ulama yang dimaksud dengan suci dalam hadis di atas adalah suci dari hadas dengan air atau dengan tayamum. Sehingga yang dimaksud dengan iman dalam hadis di atas adalah sholat. Ya, makanya pendapat jumhur. Ya, iman di sini katakan jumhur. Iman maknanya adalah sholat dan tohur maknanya adalah tohar hadas. Kemudian penjelasan yang ketiga Dijelaskan dengan hadis yang lain, ada yang menjelaskan hadis ini dengan hadis yang lain, yaitu hadis Al Nasai, e, Ibnu Majah, Isbabun wudu'i syatul iman. Menyempurnakan wudu itu separuh iman. Sehingga maknanya wudhu adalah sebagian dari iman. Maka ini pendapat yang ketiga ini mirip-mirip dengan pendapat yang kedua kalau di sini cuma ada itu tiga penjelasan di atas ya ketika itu ya, mirip kembali ke yang pertama dari dua itu atau dari tiga tersebut tidak ada ya e, eh, turunnya itu maknanya kebersihan lingkungan dari sampah dari barang berantakan ada salah yang lain yes. salah yang lain Hah? Zakul Iman ada yang mengatakan maknanya membersihkan diri dari kesyirikan sebab syirik kepada Allah adalah perbuatan najis. Saya Utsaimin berdalil dengan bahwasanya dengan Quran surat At-Taubah ayat 28 innamal musyrikuna najis. Maka atau eh, eh, apa? Tuhurnya di situ apa? Tuhur dari dari kemusyrikan. Ya, tuhur dari kebersihan dari eh, kemusyrikan. Ya, ya, itu adalah sebab iman itu satu hal yang sangat penting dari iman mirip-mirip dengan apa pendapat yang berapa tadi pendapat yang pertama yang saya sampaikan imannya di situ iman tuhurnya itu tuhur abstrak berkenaan dengan perbuatan penggunaan dengan uh, ya perbuatan iman ya, dengan perbuatan dengan hati gitu. maka kembali ke mana ada mana yang lain kayak Hah? sama. Ya, maka minimal dari tiga pendapat yang eh, atau dua intinya dua jadinya bisa kita tegaskan intinya dua. Yang pertama iman di situ iman, ya sedangkan tohur di situ ya tohur dari kemusyrikan, tohur dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, tohur dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, Kemudian yang kedua, ya di situ yang dimaksud dengan iman dengan sholat. Dan tadi dikatakan adalah pendapat jumhur. Jadi kalau pakai dua e, minimal dua pendapat ini tidak bisa hadis nah, ini dipakai untuk kebersihan dalam artian kebersihan dari sampah, kebersihan dari e, meskipun ya mungkin bisa namun agak-agak jauh kalau kita katakan itu kotok kumuh itu perbuatan yang tercela dalam iman, ya, perbuatan tercela dalam iman, perbuatan buruk dalam iman yang harus juga ditinggalkan. E, nah, mungkin bisa, di, namun agak jauh eh, pemahamannya agak eh, agak jauh. Nah, kalau yang sudah dekat itu masalah kebersihan, itu pakai pentingnya kerapian kebersihan pakai inallah janil di jamaah. membaca beberapa fatwa DSN itu menyelisih apa yang sudah menjadi hikmah dari hobi ta'ala islami misalnya dalam masalah produk-produk perbankan syariah alasan mereka itu karena hajar di suatu negeri itu bagaimana? Uh, nanti perlu kemudian kita lihat apakah memang uh, apakah ini ruangnya ruang maka di ada perselisihan ulama bisa kita katakan demikian ulama kontemporer, fatwa kontemporer, ada yang mengatakan ini hukumnya haram, ini mengatakan kemudian boleh. Nanti kita lihat apakah itu uangnya adalah uang istihad, uang untuk uh, jika memang itu uangnya adalah uang istihad, ya maka pendapat yang mengatakan halal itu tidaklah kemudian kita katakan oh ini berarti melanggar hadis dan meyakini dan mengharamkan yang haram dan tidak demikian maka eh, meyakini haramnya hal yang haram dalam hadis ini maksudnya yang jelas adalah haram-haram ya yang jelas haram-haram yang memang e, disepakati ulama ataupun haram yang e, yang diperselisihkan ulama ada perselisihan antara satu ulama dengan ulama yang lain tidak boleh dan tidak pada tempatnya kita bawa hadis ini untuk menyudutkan salah satu ulama oh, berarti anda tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan nanti dulu lah ini apa memang itu Allah haramkan nah, apakah ini memang satu betul satu hal yang Allah haramkan itu kan perlu diskusi terlebih dahulu karena masalahnya bukan masalah yang simpel ini masalah yang eh, yang rumit yang eh, ada kemudian tarik dalil dan sebagainya jadi kalau kembali ke hadis yang kita bahas, maka yang dimaksud dengan e, menghalalkan yang halal itu adalah halal-hal yang disepakati dan halal-hal yang jelas halalnya. Kalau halalnya itu e, halalnya itu diperselisihkan tidak masuk di bab ini. Nah, tidak masuk di bab ini. Dan mengharamkan yang haram itu juga untuk haram-haram yang jelas, tegas, kemudian disepakati ulama. Adapun haram yang diperselisihkan dan sedang kita katakan kepada orang yang tidak meyakininya sebagai hal yang haram tidak mengamalkan di sini meyakini haramnya apa yang Allah haramkan ya demikian wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin